Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan dari kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Al-Alamah al Fauzan asbahullah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru. Halaman 176 cetakan yang Anda pegang ini, perhatikan baik-baik yang lainnya menyesuaikan. Pembahasan seputar adab kuburan dan kenikmatan yang ada dalamnya. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah wa adabul qabri wa na'imuhu haqqun. Artinya apa? Dan adab kuburan serta kenikmatan dalam kuburan hakun benar adanya. Jangan sampai salah paham atau gagal paham. Memang makam, kuburan itu di dunia tempatnya tapi alamnya berbeda. Antum lihat kuburan, kelihatan nggak kuburannya? Kelihatan nggak kuburannya? Kelihatan. Area makam kelihatan areanya? Kelihatan. Tapi alamnya beda, itu pahami baik-baik. Sangat keliru orang kalau berkunjung ziarah kuburan malah bawa bunga. Bawa bunga, bawa air. Alasannya apa? Bunga ditaburkan selama bunga itu masih basah, adab yang di dalamnya itu ringan katanya. Allah musta'an. Air dituangkan biar yang dalam itu kedinginan, biar dingin katanya. Allah musta'an. Berarti dia punya keyakinan dunia dengan alam barzakh sama. Itu keyakinan yang ba yang batil. Ingat-ingat. Antum taburkan bunga satu truk pun, antum tuang air satu tangki pun, enggak ada bekasnya wala syai. Maksudnya bagaimana? Enggak berpengaruh dengan si mayit dalam kuburan tersebut. Yang sangat mempengaruhi apa? Doa, doakan. Paham ya? Doakan. Naam. Nanti sebutkan beberapa hadis, bahkan kadang-kala orang mayit dalam kuburan itu merasa kesakitan, teradab. Kalau orang yang hidup itu malah niyahah dia, nangisin, nangis, gerak perunya mukul-mukul wajah, nyoba-nyoba saku itu malah malah si mayit itu apa? terasa diadab, terasa adab. Kita lihat biar tambah jelas, disimak baik-baik. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan tsabahullah. Wa kadzalika min al-umuri allati akhbara anha rasul sallallahu salam Seperti itu pula termasuk perkara-perkara yang Rasulullah kabarkan tentangnya azabul qabri. Adabul qabri wa na'imuhu. Adab kuburan, siksaan dalam kubur dan juga kenikmatannya. Ingat hadis yang selain kita lewati. Ketika orang dimakamkan kebumikan datang apa? Azrafon. Eh, dua makhluk yang biru, mengerikan. Siapa itu? Mungkar dan Nakir. Paham ya? Bukan sembarangan membawa mitra min hadid besar. Palu terbuat dari besi. Paham ya barakallahu fiik? Ditanya dengan berapa pertanyaan? Tiga pertanyaan saja. Tapi ingat, tiga pertanyaan ini yang bisa jawab hanya orang mukmin, orang yang kokoh imannya di dunianya. Amin. Ya? Man rabbuka man nabiyuka madinuk. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Paham ya? Bagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam yang bisa menjawab bagaimana? Dibentangkan kasur dari surga. Diluaskan kuburannya sejauh mata memandang ditampakkan di hadapannya apa? Surga. Karena begitu senangnya pengen segera menikmati surga, dia mengatakan, "Ya Rabb, aku mesah, wahai Rabbku, segerakanlah ke hari kiamat." Yang satunya di dunia pelin-pelan, nggak punya prinsip yang kokoh, nggak punya mokef yang jelas. Sama orang-orang beriman senang, sama orang kafir senang, eh? sama orang-orang yang agama selain Islam senang, eh? Datang hari raya mereka ikut mengucapkan Assalamualaikum selamat hari raya Natal. ya? Kami bersama kalian, kalian bersama kami katanya. Mana? Itu bukan toleran yang benar. Hati-hati. Paham ya? Nah, hati-hati seperti itu ya. Bagaimana orang yang pelintas seperti ini? nggak punya mauqif yang jelas, nggak mengatakan agama Islam nomor satu, nggak ada agama selain selain Islam, nggak berani dia. Semua agama sama katanya. Toleransi, tri kehidupan, eh, tri kerukunan hidup beragama katanya. Allah mustan. Lihat bagaimana ketika ada, siapa kamu? Siapa nabi mu? Apa kamu? Ha ha la adri. Sami'tu an-nasa yaqulun syai'an tuh katanya. Allah mustan. Dia katakan itu. Ha, aku nggak tahu. Aku mendengar orang mengatakan seperti ini, aku ikut taklid sampai ke kuburan taklid dia. Ngekor. Eh, ngikutin apa? Orang-orang dulu dia dengar, enggak punya prinsip yang kokoh. Tapi kalau yang kokoh imannya barakallahu fiik, punya akidah yang lurus di situ. Apa kata Allah Taala? Yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah telah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhiratnya. Subhanallah. Nah, barakallahu fi kita lihat di sini. Wa telah hadis bidzalik dan sungguh telah banyak hadis-hadis berkaitan tentang tersebut. Nah, Nah, barakallahu. Kata masalah apa? Nikmat kuburan dan adab kuburan. Coba yang tadi yang nikmat tadi, eh? Luar biasa kan nikmatannya kan yang tidak mendapatkan nikmatan bagaimana? Kuburannya disempitkan. Lihat ya, perhatikan ya. Kuburannya disempitkan hingga tulang rusuknya bersilang. Ngeri, waliyadzubillah. Dibentangkan kasur terbuat dari neraka. Ditampakkan ngerinya adab neraka di hadapannya. Takut enggak kira-kira? Hah? Takut enggak? Takut seraya mengatakan, "Ya Rabb, la tuqimis sa'ah." Wahai Rabbku, jangan tegak hari kiamat, takut. Nah, barakallahu fi Kita lihat. Wa angkara al-mu'tazilatul 'adzab al-qabri. Lihat Mu'tazilah lagi, Mu'tazilah lagi ini. Wa angkara mu'tazilatu adzab al-qabri wa na'imal qabr bina'an ala uqulil fasidah. istima' itu. Dan Mu'tazilah mengingkari adanya azab kubur dan mengingkari adanya kenikmatan kuburan. Membangun di atas apa? Akal mereka yang rusak. Akal itu rusak barakallahu fik, rusak pula sesuatu yang dibangun di atasnya. Apa kaidahnya kemarin kita lewati? Al-aqlu as-sarihu la yu'arid ad-dalil as-sahiha. hafalkan kalau misalnya kemarin teman-teman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-aqlu as-sarihu la yu'aridu ad dalil as-sahiha. Akal yang murni jernih, enggak ada penyakitnya itu, tidak akan berseberangan dengan dalil yang sahih. Paham ya? Udah kita latih kemarin kan? Ya kan? Ada kita baca. Itu dikondisikan itu faedah sering muncul itu. Nah, karena apa? Karena kadang orang mengedepankan akal, akalaniun ini. Lihat ini. Paham ya? Membangun pendapat tadi di atas apa? Di atas uqulihimul fasidah. Di atas akal-akal mereka yang rusak. Jadi kalau kita bangun agama di atas akal, di atas perasaan enggak jalan. Antum hadir enggak jadi. Jamaah tabligh sesuatu. Jangan gitu Ustaz. Nanti kalau kita hadir, kita dijauhin nanti gini-gini. Nah, gak jadi antum. Paham ya? Jadi kalau membangun akidah, membangun manhaj, membangun agama di atas apa? Dalil, bukan di atas perasaan. Kita kan punya perasaan, Ustaz. Kita katakan enam. Perasaan punya semua orang punya perasaan, tapi letakkan perasaan pada tempatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Letakkan perasaan pada tempatnya. Kenapa? Karena kalau tidak bisa mengkondisikan perasaan akhirnya berpedoman dengan akal yang rusak. Lihat ini keadaan ini. Mu'tazilah ini. Wayakulun dan mereka mengatakan inna la nusyahid bil qabr syai'an. Sudah kita bantah berkali-kali ini sobat ini. Mereka mengatakan kita enggak menyaksikan di dalam kuburan sesuatu apa pun kok. Eh? kata mereka. Katanya ada adab kuburan. Katanya ada kenikmatan kuburan. Kita bongkar utuh-utuh aja katanya. Eh? Dibongkar masih utuh, mayat masih ada. Kain kafan masih ada situ, katanya dia ada. Katanya dapat kenikmatan. Mereka apa? Membangun eh, semua keyakinannya dia bangun di atas akal rusak seperti ini. Ahlu sunnah punya keyakinan apa kemarin? Sesuatu yang ada itu tidak mengharuskan harus dilihat. Sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Dan sesuatu yang ada tidak mengharuskan harus bisa dilihat. Ada sesuatu yang ada tapi nggak bisa dilihat. Dan ada sesuatu yang ada memang bisa dilihat. Jadi mana ya? Dan sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Ada kuburan ada nggak, Abdurrahman? Nikmat kuburan ada nggak? Ada. Tapi bisa dilihat atau enggak? Tapi ada nggak? Ada. Karena sesu sesuatu, sesuatu dikatakan ada, ya karena dia sesuatu. Kalau sesuatu itu nggak ada, bukan sesuatu kan itu. Paham ya? Sesuatu itu paling inti ada nih, perhatikan ini. Bantahan untuk mereka mengatakan, kami nggak menyaksikan dalam kuburan sesuatu apapun. Kalau dibongkar memang nggak ada, karena alamnya berbeda. Paham ya? Kalau ngayal bagaimana Abdurrahman? Kalau ngayal masih dunia atau itu ayat, itu menyaksikan pokoknya kuburan sama dunia itu sama. Kalau ngayal bagaimana? Diapakan? Dikondisikan udah selesai urusan. Paham ya? Nah, mengenai dikondisikan tinggal setelah assalamualaikum selesai urusan, jangan dibantah terus. Akal. Akal. Zaman sekarang siapa yang gelar aklaniun? Zaman sekarang Quraniun. atau Quraniun? Eh? yang mereka dikenal JIS Jamaah Ansar Sunnah. Eh? Kalau pelan-pelan berjalan lalu lihat sendiri, tulisannya besar hurufnya M P A. majelis Al-Qur'an. Allah ya aklaniun menafsirkan Al-Quran dengan akal. Paham ya? Ini berbahaya, hati-hati. Karena mereka yang mereka masukin orang-orang apa? Orang yang gak paham betul ya. Allah mustahil. Al-Qur'an Sunnah itu pedoman ahlu Sunnah wal Jamaah, bukan Al-Qur'an saja. Nah, qulnahum perhatikan ini, kami katakan atau kita katakan kepada mereka kita katakan kepada mereka halil umur mabniyatun ala musyahadatikum. Disimak kitabnya itu yang namanya kitab diperdengarkan baik-baik. Halil umur Mabniyatun ala musyahadatikum. Apakah perkara-perkara itu harus dibangun di atas persaksian kalian? Kalau kalian enggak nyaksikan berarti enggak ada. Ini keliru. Nah, ini keliru ini ya, gagal paham ini. Jadi ini pertanyaannya, apakah sesuatu yang ada itu harus harus, harus apa? Dibangun di atas persaksian kalian. Wa ala ma antum dan dibangun di atas apa yang kalian rasakan? Am ala qudratillah azza wajalla ataukah dibangun di atas kemampuan Allah taala? Sekarang ada kuburan ada atau tidak? Abdullah ada nggak ada kuburan? Ada. Nikmat kuburan? Ada. Allah Taala mampu nggak untuk mewujudkan itu? Mampu. Walaupun kita menyaksikan, walaupun kita tidak me menyaksikan. Mali'ukunikum walal ihsasikum dakhalun fi hadza. Bantani. Enggak ada pada akal kalian, enggak ada pada perasaan kalian ikut campur dalam masalah nggak ada. Enggak usah ikut campur sudah. Yakini ada adab kuburan, nikmat kuburan. Kalau antum bongkar mana sama, karena yang antum bongkar saksikan dunia alamnya berbeda. Ini penting sekali. Nah, biasa orang awam kalau berkunjung ke kuburan bawa apa biasanya? Yang sering mereka bawa apa? Bunga. Ya enggak? Kalau nggak percaya lihat orang awam kalau kuburan bawa bunga. Karena bawa air dikit. Dituangkan airnya, baca komat kami kamu baca apa enggak jelas itu. Bunga taburkan. Katanya berdalilkan dengan perbuatan siapa? Rasulullah hadits Ibnu Abbas katanya. Ya? Nah, semoga oh, si mayat yang diadab itu diringan adabnya selama itu belum bahas, belum belum kering katanya. Selama taburan bunga itu belum kering bunganya, si mayat dan kuburan kau dapat adab ringan adabnya. Dikiasan kias yang rusak Allah musta'an itu pemikiran pengen berbahaya, pemikiran yang ber, berbahaya. Kita lihat di sini perhatikan, laqad tu azab al qabri wa na'im. Wa na'imah. Dan sungguh orang Mu'tazilah perhatikan ini, mengingkari atap kuburan dan juga kenikmatannya. Binaan ala qulihimul fasidah. Mereka membangun di atas akal mereka yang rusak. Ingat-ingat, akal itu rusak, berbahaya. Kenapa berbahaya? Dia enggak akan tunduk dengan dalil sudah. Akal rusak. Dalil benar karena akal rusak, dia lebih mengedepankan akalnya, lebih peduli dengan akalnya. Makanya kaidah tadi tak suruh ngapal biar anak paham. Al-aqlu as-sarihu la yu'aridu ad-dalil as-sahiha. Al-aqlu as-sarihu la yu'aridu ad-dalil sahiha akal yang murni jernih bagus itu tidak akan pernah berseberangan berkontradiksi dengan apa dalil yang sahih dalil sahih cocok nih sesuai langsung diambil tapi kalau akalnya rusak walaupun dalilnya sahih dia nggak masuk akal ini ini nggak masuk logika nih masa sih masa begitu masa begini itu banyak alasan Allahul musta'an. Wa adzabul qabri tsabitun kitab sunnah wa ijma' al-sunnah wal jamaah dan adab kuburan telah tetap dalilnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma' lihat ijma' ini garis ini ijma' kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Qala Allah azza wa jalla Allah telah mengatakan walanadhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar dan sungguh kami akan merasakan mereka dengan adab yang rendah yang ringan sebelum adab yang besar mana Kapan itu adab yang ringan yang rendah itu? Di kuburan. Nanti di akhirat tambah parah lagi. Atau melihat kisah Firaun. Firaun dan pengikutnya di atas dalam kuburan. Di atas enggak? Di atas Hudu wa asyinya. Pagi dan petang terus. Itu baru di kuburannya. Kita lihat nanti bawahnya. Qalu al-adabul adna huwa al-adabul qabri. Dipahami ini. Mereka mengatakan adab yang rendah yang ringan itu adab kuburan. Au huwa mayusibuhum fid dunya minal mihan wal masaib atau yang mereka rasakan yang yang mereka yang mereka rasakan atau yang menimpa mereka di dunia berupa apa? ujian-ujian dan bencana-bencana, musibah-musibah. Itu ringannya. Al-adabul adna qila huwa adabul qabri. Di karis itu adab adna adab yang ringan, eh? adab yang ringan ada mengatakan itu adalah adab kuburan. Wa qila huwa ma yusibuhum fid dunya. Ada yang mengatakan adab yang rendah yang ringan itu adalah adab yang apa? yang mereka rasakan di dunia. Minal masa'ib wa musibah-musibah wa nakabat bencana-bencana wa tasallutul muslimin alaihim bil qatl dan juga apa barakallahu fiik perbuatan orang kafir menguasai kaum muslimin dengan pembunuhan wasabi dan juga tawanan wa dzalik wala mani'a min iradatil amrayn perhatikan dan tidak ada penghalang yang diinginkan dua perkara tersebut bisa masuk adab kubur juga masuk adab adna paham ya bisa pula musibah bencana yang dirasakan di dunia tersebut wa kadzalika qaulu ta'ala fi ali fir'aun ini hafalkan ini Dikondisikan ayatnya ini sering muncul ini. Seperti itu pula perkataan Allah Taala tentang Ali Firaun. Siapa itu Ali Firaun? Firaun dan teman-temannya. Firaun dan pendukung-pendukungnya, pengikut-pengikutnya. Apa adabnya? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Lihat nih, Firaun. Sekarang ini barakallahu fiik. Ya sejak yang Allah taala tetapkan sampai nanti di dalam kuburan adab mereka rasakan lihat ini. An-naru yu'raduna 'alaiha hudu wa Api neraka dipaparkan, dibakar untuk mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fi di hadapan mereka pagi dan petang. Di mana di kuburan kan? Kuburan. Wa yauma taqumus atau alam barzakh ya. Wa yauma taqumus dan nanti di hari kiamat, datang hari kiamat adkhilu ala fir'aun. Masukkanlah Pengikut-pengikut Firaun, Firaun dan pengikutnya asyaddal adab, kepada adab yang pedih. Ini adab yang akhirat. Fa jalla wa ala an-nar yu'aduna 'alayha ghudwa 'ashiyya hadha fi adabil qabri. Simak itu. Ini kaitan dengan adab kuburan. Tsumma qala wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun fadalla 'ala anna adaban udumi wal 'ashi bahwasanya adab yang diterima yaitu pagi dan petang hadza fid dunya. Eh, adab itu di dunia. Wadali kafir kabar di dalam kuburan. Wa idah qamatis sah dan apabila telah tegak hari kiamat fa hum yasirun fi asadil adab wal billah maka mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan adab yang paling pedih fal ayatu fiha dalilun adab kubur maka ayat tersebut menunjukkan adanya adab kuburan wa ma'al had nah, ma'al hadis al mutawatirah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamaan hadis-hadis yang sangat banyak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesimpulannya apa barakallahu fiik adab kuburan dan nikmat kuburan itu benar adanya. Nah, tidak boleh kita mengingkari keberadaannya, tapi wajib kita apa? Mengimaninya walaupun tidak nampak, kita tidak menyaksikannya karena tidak tidak apa? Tidak setiap yang nampak itu yang barakallahu fiik, nam dikatakan apa? Tidak ada atau tidak dikatakan ada. Tapi apa? Sesuatu yang nampak bisa jadi dikatakan dia nam ada karena nampak tersebut dan sesuatu yang ada tidak merasa nampak. Paham ya? Tapi kadang-kala nampak, kadang-kala tidak. Nah, atap kuburan ada, nikmat kuburan juga ada tapi tidak nampak. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahirabbil alamin.